Kita mendoakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna, Allah berikan keselamatan, mudah-mudahan beliau dan keluarganya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan segala apa yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan yang telah dibaca oleh Al-Habib Taufik masuk sekarang pada pembahasan Ar-Risalah Ar-Rabi'ah Qal musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumihim fid daraini amin Ar-Risalah الرسالة الرابعة في ترغيب في صلاة الجماعة من المأثور عن salafis salih Risalah yang keempat Fi terghibi di dalam anjuran dorongan fi salatil jamaatih untuk mengerjakan salat jamaah minal maksuri daripada apa-apa yang direwayatkan anis salafis saleh dari kaum salaf yang mereka adalah orang-orang yang solehin orang-orang yang soleh sekarang yang kita bahas apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama dulu kaum solehin apa yang dilakukan menjadi amal-amalnya para kaum solihin terdahulu tentang sholat jamaah. Kalau dulu pembahasan sebelumnya hadis-hadisnya Nabi yang memerintahkan sholat jamaah fadilahnya untuk ngerjakan sholat jamaah kalau sekarang bagaimanakah yang dilakukan ulama-ulama salaf kita para sahabat, para tabiin ya apa mereka amalnya tentang sholat jamaah. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ata bin Rabah bin Ribah ada penyanan bin Rabah Laisa li ahadin idza sami'an nidaa ayyada'a salatal jamaah Tidaklah sepatutnya bagi seseorang Sami sami'an nida'a ketika dia mendengar ada panggilan solat berjamaah dengar azan wis krungu ono azan ngajak gawe sembayang jamaah tidak sepatutnya kalau orang yang bisa mendengar azan untuk panggilan sholat jamaah apa ayyada'a sholatal jamaah lalu dia meninggalkan sholat berjamaah sudah tahu ada azan ngajak hayya ala sholat ayo sholat Gak cuma sholat diwian ayo sholat bareng-bareng di kini di masjid lah kok tetap milih ono di omah sembayang diwian Gak sepatutnya katanya Atok bin Rabah Imam Atok ini termasuk salah satu imam yang mengatakan bahwasanya hukumi sholat jamaah itu fardu ain artinya apa Lek ono wong sembayang sholat wajib tapi tidak dikerjakan secara berjamaah hukumi dosa nah, ini ya ono wong sembayang tetap sembayang lima waktu tapi tidak gelem ngerjakno berjamaah ya apa dosa karena menurut Imam Atta hukum sholat jamaah itu fardu ain. Ya, fardu ain. Kalau fardu ain apa? Ya tiap individu. Kini tidak no, ya sing nggak no duso. Per orang ngani beda sama fardu kifayah pendapat paling kuat dalam madhab syafi'i hukumnya fardu kifayah Sing penting nampak siar kalau ada pengerjaan sholat jamaah cukup. Ono sing nggak ngerjakno ya apa? Nggak dosa. Ini madhab Syafi'i pendapat muktamadnya. Tapi menurut Imam atau ini menyatakan apa? Sholat jamaah ini wajib fardu en Lek nggak gelem ngerjakno sholat gawe jamaah hukumi dosa. Walaupun mungkin sah sahnya sah tapi kalau tidak mau sholat berjamaah tetap terkena dosa ini nggak sepantasnya wis kerungu panggilan untuk ngerjakan sholat jamaah ndak kok tetap dia ngerjakan sholat sendirian nih kemudian waqala al auza'i imam auza'i juga berkata la ta'ata lil walid tidak ada ketaatan bagi orang tua tidak ada ketaatan kepada seorang ayah fitarkil jamaat di dalam meninggalkan sholat-sholat berjamaah hukumi taat patuh ngerjakan dari perintah orang tua ini apa hukumnya apa wajib lek gak gelem taat dikongkon wong tua gak gelem hukumi iso dari durhaka dosa katanya Imam Auza'i gak ada ketaatan kepada orang tua kepada bapak kalau taatnya itu bisa menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah ini termasuk juga bisa menjadi dalil termasuk ulama yang menyatakan sholat jamaah itu fardu ain lek ndak dikerja no hukumi dosa alias maksiat saya katakan apa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik nggak ada ketaatan neng makhluk Allah taate gawe apa no maksiat kon ngombe khamr nak wong tuwa ngongkon ngombe khamr nak oh taat na wong tuwa ngombe ndak ada dosa tetep kena dosane ndak ada ketaatan nang orang tua ke orang lain pun kalau itu mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah diperintah no untuk maksiat nggak anok taat walaupun iku wong tua dewi termasuk Imam Auza'i menyatakan apa? termasuk kategori maksiat adalah ninggalkan sholat jamaah kok ono misalkan wong tua ndak usah sholat jamaah sholat atau dewi-dewi ngelarang untuk sholat berjamaah ya apa nggak ada taat dalam urusan sholat jamaah kalau itu ketaatannya bisa menyebabkan meninggalkan sholat jamaah nggak ada taat tetap dia harus mengerjakan sholat secara ber jamaah. Ini juga termasuk ulama yang bisa yang menyatakan bahwasanya jamaah itu bisa fardu ain. Paham ya? Waqala Sa'id ibnul Musayyib Ada yang menyatakan ibnul Musayyib Imam Sa'id ibnul Musayyib menyatakan Ma'adzana mu'adzinun Tidaklah azan muadzinun seorang yang beradzan mundu ishrina sanah semenjak 20 tahun yang lalu dari 20 tahun yang lalu tidak pernah ada seorang muadzin adzan di masjid ila wa ana fil masjid kecuali aku wis siap kate salat ono di dalam masjid nggak nunggu adzan baru berangkat ke masjid. Tapi apa? Lihat nggak ada seorang tukang adzan adzan di masjid kecuali apa? Aku siap ono di jerone masjid siap kati ngerjakan sholat berjamaah. Nggak ketinggalan sembarang kali rilek ini. Artinya apa? Turung melbu waktu wis ono di masjid wis suci siap kate ngerjakan sholat berjamaah nih mundu isrina sanah rong puluh tahun nggak tahu tak tinggal no nggak sampai ketelatan tiap ono muadzin adzan pasti aku wis ono di masjid dhisik luwe dhisekan aku nang masjid daripada tukang adzan Termasuk juga di sini Al Imam Abdul Razak pun menyatakan apa? Mundu ishrina sana juga semenjak 20 tahun nggak pernah ketelatan ada di untuk mengerjakan sholat jamaah. Ojo telat takbiratul ihram. Lawang apa? Tukang adzan si durung nguripno miki kate adzan, aku wis ono di masjid siap kare kate sholat jamaah. lo Nih, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah berfirman Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum Bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kalian. Sebagian ahli tafsir menyatakan maksud dari wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ini adalah apa? Segera mencapai meraih ampunan Allah dengan mendapatkan takbiratul ihram dalam sholat jamaah. Ojo sampai ketinggalan takbiratul ihram sholat jamaah. Disitulah yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Segera oh. Kalau bisa sebelumnya kalian sebelum masuknya waktu wis cepet-cepet nang masjid Nih lihat bagaimana beberapa ulama Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Abdul Razak dia sampai 20 tahun mereka itu nggak pernah ketelatan azan. Bukan cuma ketelatan takbiratul ihram, telat azan aja nggak tahu sampai sudah mencapai 20 tahun. Ini beda nih sama kita. Ya, ini karena apa, Pak? Cinta, Pak. Sebenarnya inilah perasaan cintanya seorang hamba kepada Allah. Kalau sudah cinta, ada pengagungan kepada zat Allah. Salat ini kan termasuk mi'rajul abdi robbah Mi'rajnya seorang hamba menuju kepada Tuhannya yaitu Allah ketemuan ambil Allah iku ada di dalam salat saya tak kok ilah uang kepin ketemu ini ya opo ketemu sing disenengi ya opo seneng le iso apa turung wayahe eh, wis teko kati ketemuan tak kayak contoh iki sing nom-nom biasa seneng bal-balan sing seneng bal-balan sampai merlokno kepingin delok langsung ono di stadion ke wingi timnas ya opo maine jam bolu pengi jam 6 wis full pak turung wayahe wis full stadion iso full wis ono kabeh penonton wis mlebu kabeh padahal si turung dimulai turung waktu nih wis dimulai waktu untuk dimulai sik durung tapi wis teko kabeh karena apa seneng kepingin delok ya opo timnas main kan gitu ibu-ibu pisan delok lek wis ana apa siaran sinetron jam piro, sinetron sing senengi. Oh jam 8 bengi, jam itu kadang wis itikaf ngarepe TV. Ya. Kadang wis iktikaf ngarepi TV, siap-siap wis cekel-cekelan remote. Ojo sampai ketelatan katain delok sinetron. lo ini karena apa? Wis kadung perasaan cinta. Begitu juga mereka ini, Pak. Wis kadung seneng ambil Allah, kepingin ya apa lek waktune dijata saiki Misalkan jam papat iku waktu ketemuan ambil Allah untuk sholat subuh. Jam rolas iku waktu ketemu Nabi Allah untuk sholat duhur. Loh, kata ketemu kekasih ini. Durungi melbu, wis siap-siap kata ketemu. Nah, ini cinta. Ya, beda sama kita ya mereka. karena apa kita kurang cintanya sama Allah? Adzan undung-undungan, adzan langsung melakukan masjid. Si adzan maring ini si pujian ujian ini entek si durung komat akhirnya tutup masjid assalamualaikum warahmatullah buyar imame ya beda sama kita karena apa kita sholatnya cuman gawe gugur no kewajiban bukan karena cinta nih bedanya di sini tingkatannya akhirnya yo ya, atuh mereka jadi wali Allah sing gede kene ndak ya wis ngene iki paham ya nah, kemudian nyata apa wa'an ba'dis salaf diriwayatkan dari sebagian salaf Kala berkata sebagian salaf balagona telah sampai kepada kita annahu bahwasanya Idza kana yaumul qiyamah ketika datang ketika ada nanti di hari kiamat yuhsyaru qaumun akan dibangkitkan suatu kaum sebagian dari sekelompok orang ini waktunya di maksyar seperti kita ketahui nanti orang-orang ini Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan ada di maksyar Kebangkitan itu tidak sebagaimana wajah-wajah kita ada di dunia. Di dunia ganteng turun tentu nggak di masar tadi gantengi. Di dunia elek ya turun tentu tetap elek dok sampai tetap masyar. Tapi apa? Allah bangkitkan berdasarkan amal-amal dia ketika ada di dunia lek amale api walaupun elek neng dunyo ya iso dadi api wajah nang maksyar nang akhirat walaupun ganteng neng dunyo tapi ndak tahu sembayang amale elek di dunyo engkau ya dibangkitno ya dadi elek ki wajah dunyo ini cuman sementara neng dunyo toh Ya ndak usah bangga no ganteng nyilek di dunia tok mari ngono turun tentu eh jadi ganteng bisa nang akhirat. Sebagian kadang dibangkitkan oleh Allah wajahnya kayak khimar. Kayak keledek. Sebagian kadang apa? Badannya badan manusia tapi wajahnya wajah babi. Tergantung amali. Tapi orang-orang khusus ini Nyatakan termasuk orang-orang khusus Sebagian dari kaum Ada suatu kaum nanti akan Allah bangkitkan Wujuhuum kal kawakibidurri Wajah-wajah mereka bercahaya Seperti bintang-bintang yang di langit sedang bercahaya Koyok bintang di langit sing bercahaya malam hari wajahnya suatu kaum ini Allah bangkitkan pun bercahaya cuma cahaya yang cilik koyok cai bintang ya apa ketok bintang ya ketok si cili, mungkin lek dop ya dop 10 watt atau paling gede 20 watt kalau kawaki biduri tapi ya apa beda sudah sama yang lainnya yang lainnya mungkin tambah redup atau peteng iki bercahaya seperti bintang-bintang di langit apa mereka siapakah mereka ini fatakulu maka berkata lahum kepada itu kaum al malaikatu malaikat Allah takok kok iso ono kaum suatu kaum kok dibangkit oleh Allah ini wajahnya bercahaya seperti bintang malaikat tanya langsung makanat akmalukum opo amalmu Opo amalmu sing kerja nonang dunyo donya kok iso kon niki? Wajahmu dibangkitkan dalam keadaan bercahaya seperti bintang-bintang di langit ini. Fayakuluna maka mereka pun menjawab kunna idza sami'nal adzan kita ini ketika dulu di dunia kalau sudah dengar azan kumna ila toharoh maka kita pun bangkit untuk bersuci Arti ini langsung siap-siap kate sholat berjamaah kerungu azan melpu azan sopo kerungu langsung wis masuk ke kamar mandi dan bersuci siap-siap kate ngerjakno sholat berjamaah la yashghaluna ghairuha tidak ada yang bisa menyibukkan kita lagi ghairuha selain toharoh bersuci wis lek lagi sibuk lagi kerja ditinggal lo pekerjaan nih digawe apa siap-siap sholat jamaah ono neng sawah macul Allahu akbar Allahu akbar ditinggal dhisik pacule langsung dia bersih-bersih bersuci neng masjid siap-siap sholat jamaah setiap adan langsung siap-siap tapi ngenteni adan nih loh lewis adan baru cuma apa ninggal lo segalanya yang dia kerjakan sekarang cuma persiapan gawe sholat ya langsung bersuci persiapan sholat jamaah ini golongan yang pertama orang-orang yang demikian di dunianya Allah bangkitkan nanti di mahsyar di akhirat wajahnya seperti bintang-bintang. Dalam sebagian riwayat menyatakan oh ya hikudalik sudah kalau begitu amalmu di dunia benar memang berhak pantas iso mendapatkan wajah seperti itu katanya malaikat Allah. Kemudian diteruskan summa yusharu ta'ifatun kemudian juga dibangkitkan sebagian dari orang sekelompok orang Allah bangkitkan lebih baik dari golongan yang pertama menyatakan wujuhuhum kal akmar wajah-wajahnya mereka itu seperti bulan-bulan purnama ya opo luwi terang luwi gede bintang cilik-cilik ini apa? Golongan yang kedua, wajahnya bersinar terang seperti bulan purnama, kelihatan gede. undukuri oh, satu buat lagi. Ya, luwe terang, luwe bercahaya dari golongan yang pertama. Takjub malaikat fadakulu maka berkata lahum kepada itu taifah itu sekelompok orang al malaikatu malaikat Allah makanat akmalukum opo amalmu apa yang kau kerjakan ketika ada di dunia apa amalmu kok bisa Allah jadikan wajahmu ini seperti bulan purnama nih akhirnya Pak Fayagulun mereka pun itu kelompok kau menjawab kunna natawaddo'u qoblal waktu kita ini waktu di dunia nggak nunggu azan tapi kita sudah wudhu sebelum azan sebelum masuknya waktu nah ini lebih awal kalau yang pertama azan tek langsung berhenti pekerjaannya yang dia sibukkan sekarang persiapan sholat jamaah golongan sing kedua ini ya apa lebih dari itu durunge melbu waktu wis wudhu tapi durung nang masjid nah ini ono di oma oh katih subuh durungi subuh wis wudhu mari ngene lek azan tak berangkat nang masjid tapi sudah siap sebelum azan sebelum masuknya waktu sudah siap sholat jamaah lebih dari yang pertama kan lebih awal Nih, kunna natawadda qoblal waktu Sudah wudhu kita ini sebelum masuknya waktu. Ndak adek nunggu waktu dhisik melbu adzan dhisik baru wudhu. Durunge adzan wis wudhu. Cuma beda nih apa nanti yang yang kedua ini golongan kedua turung ono nang masjid. Nih. Cuma wudhu tok tapi durung perangkat nang masjid. Ini golongan yang kedua. Kalau seperti ini di dunia, Allah akan bangkitkan dia wajahnya mereka seperti bulan purnama terang benderang. Diteruskan kemudian apa? Summa yuhsyaru qaumun kemudian dibangkitkan suatu kaum lagi lebih dari golongan yang pertama dan dari golongan yang kedua. Kenapa? Wujuhum kasyamsi wajah-wajahnya mereka Allah bangkitkan bercahaya cahayanya seperti matahari ya apa matahari luwe gede luwe terang dibandingkan bulan lek bulan didelok si enak tapi lek is matahari ya apa delok niku lek kuat pelototono matahari ndak bakalan kuat saking apa gede tuh bercahaya terang seperti matahari nih lebih khusus lagi derajat luwe tinggi Allah berikan kekhususan kepada mereka malaikat melihatnya takjub langsung berkata bertanya kepada mereka fatakulu dan berkata lahum kepada itu kelompok orang al itu siapa para malaikat Allah maka nat akmalukum opo amal kalian apa yang kalian kerjakan di dunia kok bisa ini memilih bercahaya seperti matahari mereka pun bayakuluna mereka langsung menjawab kunna nasma'ul adzan fil masjid. Iki persiapan kate saah nggak cuma kendani adzan wudu baru berangkat nang masjid ini dengan itu sudah siap sholat jamaah di masjid persiapannya lebih awal ya nggak cuma ngenteni adan baru wudhu nggak cuma adan adzan apa wudhu dulu baru kalau sudah ada angkat ke masjid tapi apa dah siap di masjid sebelum adzan turumu adan wis persiapan kate sopo setengah papat wis itikaf ono di masjid persiapan sembayang jam turun di masjid itikaf kaya apa persiapan sholat jamaah zuhur lu wong koy ngene iki sing nanti akan dibanggakan oleh Allah memiliki wajah berjarti lek wong sungi koy apa Pak eh wong tambah boyo wong sungi wajahe kira-kira koy apa percaya nih kok cempluk ya si untung-untungan ono cahaya nih Ya, kita datang adzan dhisik engko dhisik. Apa maning sing duwe toko kadang nyupo. Memang kadang nyupo. Wayai adzan, wae kat lah kok teko kabeh. Lho nyupo memang. Tapi apa? Lek sabar tinggal lo dhisik. Sik tak sembayang dhisik iki wis kati wis adzan apa maneng durung adan, iki me adan, tak siapan kata sembahyang jamaah engko buka mana? ha lek wong koyo ngene bakal bangkitkan nanti punya cahaya yang terang dan waya manik ya ono beli nih tuku nih borongan lu durung tentu kok borongan mana wong wong sing tuku iki si tak terus no engko kan si iso iki be entek waktu nih kait sembahyang iki sing salah Nguk wajahe kaya apa? Lek untung-untungan Allah bangkitkan kaya cempluk si ono cahaya nih Lek gak cahaya nih plus babar pisan, peteng nambah. Nauzubillah. Ya, usaha. Ya apa ini bagaimana kita supaya Allah bangkitkan nanti di akhirat Allah berikan kepada kita wajah yang terang benderang kalau bisa seperti matahari. Ya. Wakana salaf dan para ulama dahulu ini khususnya para sahabat Nabi yu'azzuna ba'duhum thalathata ayyam mereka itu ditakziahi takziahnya mereka ini sampai salah satu ayam ditakziahi tiga hari idza fatatu idza fatahum ada sebagian dari mereka ketinggalan duduk ketinggalan sholat jamaah mana cuma ketinggalan takbiratul ihram to ini artinya ketinggalan takbiratul ihram apa imam takbiratul ihram dia belum ada di masjid belum siap takbir juga bersama imam iki wong sing ketinggalan takbiratul ihram ini kalau ada yang ketinggalan takbiratul ihram ditakziahi sampai tiga hari opo oh ya Allah kok bisa kau ini sampai ketinggalan takbiratul ihram itu sampai tiga hari mereka datang ke rumahnya pak didatangi ditakziahi koyok wong mati ziyai koyok wong kena musibah tak takziah sampai telung dino padahal cuma gara-gara apa ketinggalan takbiratul ihram duduk ketinggalan sholat tetap iso-iso apa dapat juga rokaat pertama tapi nggak bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ini pun apa ditakziahi sampai tiga Kemudian apa? Wa yu'azuna dan mereka ditakziahi juga ba'dhum sebagian dari mereka sab'an sampai tujuh hari idza fatathumul jamaah kalau benar-benar sampai ketinggalan sholat jamaah sholat jamaah di masjid imam sampai salam turun teko ketinggalan ya opo takziahi sama mereka sampai tujuh hari lek kini kan apa Wong sungi lek ngenteni wong mati omahe kebakaran tidak ziyai Adzamallahu ajrak wa ahsana azaak. Mari ziyai sekali tok mulai wis mari ya. ziyai lek kalau dapat musibah. musibane kalau kita yang kita pandang musibah zahir, musibah duniawi. Itu kalau kita. Nih si badunai mati tawa omai kebakaran diziazai tapi lek ketolak jamaah ojo enggalan sholat ndak pun bukan jamaah pun ndak sholat ndak ono sing tak zia tapi menurut mereka lihat para sahabat Rasulullah mereka itu memandang kalau kerugian itu adalah akhirat ibadah itu lebih dahsyat itu lebih berat dibandingkan musibah duniawi Nek musibah duniawi mungkin tidak ziai mari utawa telung dino wis mari tapi kalau musibah akhirat nilainya besar menurut mereka pak ketinggalan takbiratul ikhram ini termasuk musibah buat mereka lek kita endah beda ya Makanya yo wis kok ngene beda derajate sama mereka. Karena apa? Kita ini sudah tertipu sama dunia. Allah sudah keimanan kita kepada Allah menipis ada di hati kita gara-gara tertutup dengan kecintaan kepada dunia. Akhirnya kurang cinta neng Allah tapi mereka ditepiskan, no ati teko cinta dunia. Akhirnya sing full yang memenuhi hatinya mereka adalah kecintaan kepada Allah. Ati ini ibarat wadah, ibarat mangkok. Kalau yang sudah mengisi kepada hati kita itu adalah kecintaan kepada dunia, cinta akhirat, cinta Allah, cinta Rasulullah bakal kebahagiaannya didik. Ini. Mangan kadung full cintane dunia tok lali neng Allah, lali neng Rasulullah. Lali wis ketutup hati ini. Ini. Ya, kalau kita sudah mulai diisi cinta dunia, bagiannya untuk cinta Allah tambah setitik akhirnya ini menilai Allah itu biasa kurang bisa mengagungkan Allah mereka enggak sudah dipenuhi hati mereka dengan cinta kepada Allah makanya le ono ibadai sing kurang ono ibadai sing ketinggalan jadi musibah buat mereka walaupun nggak duso lo ini ketinggalan takbiratul ikhram gak duso tapi sudah dianggap jadi musibah ketinggalan apa keutamaan untuk bisa mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam opo maneh ketinggalan sholat berjamaah bersama imam nah ini ya makanya apa usaha kita yang pertama sekarang ini adalah ba'attakholli ngosong not hati kita dari cinta selain Allah cinta dunia ini tilang no sifat bakhil ya apa diperangi cek iso ndak masuk ke dalam hati kita cinta dunia lek wis kosong teko cinta dunia tinggal ngisi gay cinta nang akhirat cinta nang Allah cinta nang Rasulullah akhir iso dadi hamba sing nikmat ibadah ini kayak mereka akhir nikmat ibadah ya Pak nganggap ibadah itu segala-galanya di atas dari semua kenikmatan duniawi mereka tidak memperhatikan kalau mendapatkan musibah duniawi asal musibah akhirat enggak asal ibadah tetap dalam keadaan sempurna walaupun dicoba dengan musibah duniawi mereka masih menerima tapi kalau mereka sangat nyesel kalau apa dapat musibahnya itu musibah ibadah kalau kita kadang anak kita nggak sholat biasa. Ini beda nih iman nih pak anak kita nggak sholat jamaah biasa tapi lah anak kita misal rugi lu nak opo opo oh, iso rugi nak tutulanmu ditakoi anak nggak iso ngaji biasa kadang apa anak nggak iso bahasa Inggris kok iso kok nak kak iso bahasa Inggris nak rapot di sekolahanmu kok iso elek tapi lek rapot di pondok eh, elek nggak tahu ditakoi ya ini musibah itu pak ini musibah kita kenapa ya sudah keimanan kita memang yang perlu untuk diobati perlu diperbaiki nih mantapkan sebelumnya kosongkan untuk kecintaan kepada dunia isi dengan kecintaan kepada akhirat cinta kepada Allah dan Rasulullah baru bisa dapat nikmatnya ibadah ya Allah a'lam